Bismillahirrahmanirrahim <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi wa man walah amma ba'd Ma'asyiral muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Setiap jiwa akan meninggalkan dunia ini. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Para nabi, para rasul adalah manusia biasa, yakni hamba Allah, manusia yang terkadang sakit, lapar, makan, minum, bahkan juga meninggalkan dunia ini. Seperti Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sedikit mengingat wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Haji Wada, beliau pulang ke Madinah dan beliau sakit ketika itu. Semakin hari bertambah sakit beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Muharram, Safar, Rabiul Awal di bulan Rabiul Awal beliau meninggal sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wafatnya beliau ada pelajaran yang sangat besar. Di antara pelajaran yang kita ambil dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat-saat beliau sakit, di saat-saat beliau menjelang wafatnya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat jamaah ini perlu kita ketahui. Selama hidup beliau tidak pernah beliau meninggalkan sholat jamaah. Kecuali di saat-saat memang beliau sudah tidak bisa lagi keluar dari kamar beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan di hari-hari menjelang wafatnya beliau baru beliau tidak bisa keluar dari masjid. yakni tidak bisa keluar dari rumah beliau. Sampai saking inginnya beliau sholat Beliau bangun, kemudian beliau mandi Ketika beliau sudah bersiap akan keluar dari rumah beliau akan masuk ke masjid, setelah mandi tiba-tiba beliau pingsan sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan jamaah menunggu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar dari pingsannya. Maka beliau minta disediakan lagi air, maka beliau pun mandi ketika itu. Setelah mandi dan bersiap untuk keluar menuju masjid, pingsan yang kedua kalinya. Jamaah masih tetap setia menunggu ketika itu. Nabi tersadarkan yang kedua kalinya. Beliau minta diambilkan air. Maka beliau pun mandi yang ketiga kalinya. Dan ternyata beliau sudah tidak kuat lagi. Pingsan yang ketiga kalinya. Maka Nabi SAW tidak keluar ke masjid. Dan beliau berpesan agar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menggantikan beliau sebagai imam. Ini di hari-hari menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang luar biasa ma'asyiral muslimin. Kalau kita tengok diri kita, kita bukan orang yang dijamin masuk surga. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang telah dijamin mendapatkan derajat yang paling tinggi di sorga. Tetapi pelajaran ini luar biasa bisa kita ambil. Dalam keadaan beliau dijamin, dalam keadaan beliau menjadi kekasih Allah, tidak pernah beliau meninggalkan sholat jamaah. Kecuali di saat-saat memang beliau sudah tidak bisa lagi keluar. Namun diri kita kadang yang penting sah. Di rumah saja tidak apa-apa walaupun dapat satu. Ya subhanallah. Tidak, tidakkah kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bersemangat nu kita ke masjid. Tidaklah langkah yang kita langkahkan kecuali akan mengangkat derajat. Salah satunya mengangkat derajat, derajat yang lain atau langkah yang lain menghapuskan dosa. Demikian seterusnya. Belum lagi kita masuk ke masjid, belum lagi kita bertemu dengan saudara-saudara kita dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kisah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya di hari itu, Yaumul Isnin, pada hari Senin. Sebenarnya panjang kisahnya. Tapi kita sebutkan kisah yang terakhir. Beliau sudah terbaring dan tidak bisa lagi berucap ketika itu. Beliau dipangku oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW di pangkuan Aisyah, tiba-tiba datang seorang masuk ke kamar beliau yaitu Abdurrahman, saudara laki-lakinya Aisyah. Adiknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha menjenguk Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Abdurrahman membawa siwak. Siwak yaitu kayu arok yang biasa untuk membersihkan gigi, mulut dan lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu Nabi memandang siwak yang dipegang oleh Abdurrahman ibn Abi Bakar. Hanya memandang saja, sudah tidak bisa berucap. Tetapi subhanallah, Aisyah adalah seorang istri yang sangat faham dengan suaminya. Seorang yang sangat faham dengan bahkan pandangan suaminya. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah, engkau menginginkan siwak, maka Nabi hanya bisa mengangguk. Diambillah siwak dari tangan Abdurrahman, saudaranya. Kemudian dilembutkan, kemudian setelah itu dilumatkan dengan lisan Aisyah, digigit agar lumat, kemudian digunakan oleh Rasul untuk bersiwak. Digerakkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa subhanallah. Di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu dengan air liur Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ketika itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Nabi sempat memasukkan tangan beliau ke dalam sebuah bejana yang berisi air, kemudian mengusapkan muka beliau, kemudian beliau mengusapkan la ilaha illallah, innalil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada rasa sakit. Ada sakarat, subhanallah ketika itu Aisyah berkata, Nabi saja merasakan sakit. Maka saya tidak pernah berandai-andai untuk tidak merasakan sakit ketika seorang mati. Wafatlah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sebuah kejadian yang menggoncangkan kota Madinah ketika itu. Sampai Umar bin Khattab tidak kuasa mendengar berita ini. Kita sering mendengar kisah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar bin Khattab berdiri di dalam masjid kemudian mengatakan barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal akan saya penggal lehernya bukan karena tidak percaya para nabi dan rasul bisa meninggal bukan karena itu namun karena saking beratnya musibah yang menimpa mereka ketika itu di waktu duha Rasul wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu sedang berada di kebun mendapatkan kabar tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah Abu Bakar As Siddiq dalam keadaan Umar masih berdiri di tengah masjid, dilalui Umar bin Khattab begitu saja. Maka Abu Bakar masuk ke dalam kamar Rasul SAW dalam keadaan sudah tertutup dengan kain. Dibukalah wajah Nabi SAW ternyata betul telah wafat. Menangislah Abu Bakar As Siddiq meneteskan air mata dan diciumlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditutup kembali oleh Abu Bakar As Siddiq. Keluarlah Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan kepada Umar atau kepada jamaah ketika itu, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal, yakni tidak boleh menyembah nabi. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innahu hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Kemudian beliau membacakan ayat Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Dan sungguh Muhammad itu hanyalah seorang rasul, manusia utusan Allah. Telah datang rasul-rasul sebelumnya dan telah mati mereka itu. Apakah kalau kemudian seorang rasul meninggal, kemudian kalian mundur ke belakang? Subhanallah. Umar bin Khattab seperti belum pernah mendengar ayat ini. Maka beliau pun tidak bisa berdiri seperti orang lumpuh sadar bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah wafat. maasirul muslimin rahiman rahimakumullah banyak pelajaran sesungguhnya yang bisa kita ambil dari wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun setidaknya perjalanan hidup Nabi sejak lahirnya beliau sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai luput dari benak-benak kita. Marilah kita ambil pelajaran dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan beliau yang kita contoh, siapa lagi? Kalau bukan kisah beliau yang kita pelajari, kisah siapa lagi? Apakah merupakan suatu keadilan seandainya kita mempelajari sekian banyak tokoh-tokoh dunia, kemudian kita tidak mempelajari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seorang tokoh non Muslim membuat sebuah buku yang berjudul yang berjudul 100 tokoh terkemuka di dunia dan yang ditulis pertama kali oleh orang ini adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam dada-dada kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan itu mudah-mudahan mendorong kita untuk berusaha mengikuti jalannya Nabi SAW dan lebih dari itu kita berharap mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina